Yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Al-aslu al awal ma'rifatullah. Ini pokok yang pertama yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Al-aslu tsani, pokok yang kedua yaitu ma'rifatu dinil Islam bil adilah. Mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ini sudah kita selesaikan, ya mengenal Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Kemudian mengenal agama Islam ini. Dan Islam di situ ada tiga tingkatan yaitu apa? Al-Islam, kemudian iman, kemudian ihsan dan masing-masing dari martabah tingkatan itu ada rukun-rukunnya. Rukun Islam ada lima, rukun iman ada enam, kemudian rukun ihsan satu saja. Kemudian kita selesai pembahasan itu dan kita masuk di al-aslu asalis. Ini pokok yang ketiga yaitu ma'rifatu Nabi Muhammad SAW. Mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Dan tiga perkara ini sebagaimana kita sering ulang-ulang akan ditanya nanti di alam kubur akan datang malaikat kepada kita man rabbuk wa man wa madinuk wa man nabiyuk siapa robmu apa agamamu dan siapa nabimu sehingga penting bagi kita untuk mempelajari perkara ini karena ini nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang mau yang mampu untuk menjawabnya maka dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala sedangkan tidak mampu menjawabnya dia akan masuk dalam neraka dan kita sudah masuk di al asrul asalis ini asal yang terakhir yang ketiga, pokok yang ketiga yang terakhir yaitu mengenal Nabi kita Muhammad SAW ma'rifatu Nabi Muhammad SAW mengenal Nabi kita Muhammad SAW Disebutkan di awal-awal pembahasan ini oleh saya Muhammad bin Abdul Hab, taala Ini kita ulang sedikit apa yang beliau bawakan. Ini beliau mengatakan Ma'rifatu nabiku Muhammad mengenal nabi kalian Muhammad SAW. alaihi wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Sudah kita bahas tentang nasab Nabi SAW. Siapa bapaknya, kemudian siapa ibunya dan belum punya nasab yang mulia. Kemudian juga masa kecil Nabi SAW. demikian juga ketika beliau masa mudanya, demikian juga sampai beliau kemudian diturunkan wahyu yang pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Dan kita sebutkan ucapan Syekh Utsaimin taala bahwa mengenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di situ mengandung ya lima lima perkara. Yang mengenal, mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam manu khamsa umur. Mengenal lima Mengenal Nabi SAW mengandung situ lima perkara. Yang, per, yang pertama mengenal nasab Nabi SAW. Kemudian kedua mengenal ini umur Nabi SAW, tempat lahir beliau. Demikian juga yang lainnya. Kemudian yang ketiga asalis mengenal kehidupan beliau SAW sebagai seorang nabi selama 23 tahun. Kemudian yang keempat adalah ya dengan apa Nabi SAW itu sebagai nabi demikian juga sebagai rasul Ya, kemudian juga <clears throat> dengan apa Nabi SAW alaihi wasallam beliau diutus? yakni dengan membawa tauhid, membawa syariat. Ya demikian. Ini yang kemarin kita bahas. Kemudian sekali beliau juga walau minal umur dan beliau Nabi SAW alaihi punya umur salah sebas itu nasana yaitu 63 tahun. Minar bauna belanu buah di antaranya dari 63 tahun itu 40 tahun sebelum ditunjuk sebagai nabi. Wasalas wa isrun nabiyan wa rasulan. Dan 23 tahun beliau sebagai nabi sebagai seorang rasul. Kemudian disebutkan oleh Syaikh bin Abdul Wahab, Nubia bi Iqra wa ursila bil mudathir. Beliau ditunjuk sebagai nabi ya dengan apa? Dengan turun ayat ini surat Al-A'la. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Ya surat Al-Alaq, ya surat Al-Alaq. Kemudian wa ursila bil mudathir, beliau diutus sebagai seorang rasul dengan surat Al-Mudathir. Wa baladuhu Mekah dan negeri beliau adalah Mekah wa jaro ila Madinah dan beliau hijrah menuju Madinah. Kemudian kita teruskan lagi apa yang disebutkan oleh beliau Allah Ba'athahullahu binadarah anisyirki. Allah mengutus beliau, mengutus Nabi saw dengan memperingatkan dari kesyirikan. Ini beliau diutus oleh Allah SWT untuk menjauhi kesyirikan. Berikan peringatan kepada manusia untuk menjauhi kesyirikan. Wa ila tauhid dan mengajak kepada tauhid. Wa dalil qaulu ta'ala dan dalilnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal mudatsir, wahai orang yang berselimut. Ya, ini Nabi SAW Alaihi Wasallam beliau waktu itu yakni ketika sudah turun kepada beliau ayat yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq ini surat alaq itu ketika beliau umur 40 tahun sudah kita jelaskan pada pertemuan telah lewat ketika beliau di, di gua Hira dan Allah jadikan beliau mencintai untuk menyendiri di gua tersebut sampai turun kepada beliau wahyu yang pertama. Datang malaikat Jibril. Kemudian beberapa saat kemudian Sufyan mengatakan dua tahun atau semisal itu ya lama turun kepada Nabi wahyu. Maka turun berikutnya wahyu yang kedua di surat Al-Mudathir ini. Ketika waktu itu beliau pulang dari Gua Hiro, kemudian mau pulang ke rumah, maka beliau melihat malaikat Jibril. Ya, dalam keadaan aslinya. Duduk di antara ya di antara langit dan bumi. Kemudian turun ayat ini, ya yal mudathir, wahai orang yang berselimut. Waktu itu Nabi SAW pulang kepada keluarganya, kepada Khadijah radhiallahu anha. Dalam keadaan belum takut. Ya. Kemudian turun ayat ini, ya yal mudathir kum fa'andir, wahai orang yang berselimut, berdirilah dan berikanlah peringatan. Dari sinilah beliau berpendapat bahwa Allah SWT mengutus nabi untuk memberikan peringatan. Berdirilah, berdakwalah, maka berikanlah peringatan. Wa fakabir dan Robmu yakni Allah Subhanahu wa taala maka agungkanlah wa siyabaka fatahhir dan bajumu bersihkanlah dan beliau nanti akan sebutkan yaitu bajumu bersihkanlah yaitu bersihkan amalanmu dari kesyirikan yang beliau menyebutkan di sini dan bajumu bersihkanlah maksudnya adalah amalanmu itu bersihkan dari apa dari kesyirikan warudza fahjur. Beliau sebutkan ar-rujza ar-rijz di sini adalah al-asnam, patung-patung. Fahjur, maka jauhilah. Ya ini dengan apa? Dengan meninggalkan peribadahan kepada patung-patung tersebut. Ini, ya ini warudza fahjur dan patung-patung itu maka jauhilah. Tinggalkan peribadahan kepada patung-patung. Wala tamnun taksir, jangan engkau ya memberikan sesuatu untuk meminta lebih banyak. Ini tamnun tas taksir dari manan. Manan itu memberi. Tas taksir ini supaya lebih banyak. Memberi suatu kepada orang lain dengan harapan apa nanti dibalas lebih banyak lagi. Maka ini dilarang. Untuk seorang ikhlas kita memberikan ketika memberikan kepada saudaranya. Wali rabbika fasbir. Maka bersabarlah di jalan robmu. Ini wali rabbika untuk ya, Ini Yani di jalan robmu. Maka bersabarlah, bersabarlah ketika mendapatkan tersebut. Dan pernah kita sebutkan bahwa sabar melingkupi tiga perkara, yaitu sabar di dalam ketaatan, sabar dalam menjadi kemaksiatan, dan sabar apa? Untuk menghadapi akdarilah, takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mendapati ujian, demikian juga musibah untuk bersabar. Dan semuanya itu adalah wajib. Ya bersabar. Kemudian, kemudian beliau menyebutkan di sini secara ringkas dari tafsir ayat tersebut ya dan surat ini surat Al-Mudathir adalah surat yang kedua yang turun kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Setelah yang pertama ini surat Al-Alaq. Beliau mengatakan wa makna kum fa'andir dan makna berdirilah maka berikanlah peringatan yundiru anisyirki. Memberikan peringatan dari kesyirikan untuk menjauhi kesyirikan. Wa ila tauhid dan mengajak kepada tauhid. Warabaka fakabir dan Rabbmu maka agungkanlah ai adzimhu yakni agungkan dia bitauhid dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa siyabaka fatahir dan bajunya dan bajumu maka bersihkanlah ai tahir a'malak bersihkan amalan-amalanmu anisyirki dari kesyirikan karena tidak akan terima suatu amalan yang dia itu ada dalam padanya itu kesyirikan tidak bermanfaat lain asrok taleh nama luka. Walau takun walau takunana minal khosirin. Lain tak kalau engkau melakukan syirikan wahai Muhammad, demikian juga kita semua. Layah batonna maka akan tercabut amalanmu dan engkau termasuk orang yang merugi. <clears throat> demikian juga inna Allah la yaghfiru bi wa yaghfiru ma duna Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi orang yang Allah kendaki. Kemudian Warud Zafahjur beliau mengatakan Ar-Ruzzu, Ar-Ruzza di sini al-asnam yaitu patung-patung. Ada juga di situ wasan. Wasan itu berhala. Dia lebih umum daripada patung. Berhala masuk di situ ya patung-patung demikian juga hawa nafsu. Apa Afaraita man ittakhadha wa wawah. Bagaimana pendapatmu seorang yang menjadikan tentang seseorang yang menjadikan ilahnya itu sembahnya adalah hawa nafsunya. Nah, ini masuk di situ wasan ya berhala itu masuk di situ hawa nafsu juga ya demikian demikian juga berhukum dengan selain hukum Allah SWT menyebutkan demikian jadi arusnya di sini yaitu al-asnam patung-patung wahajruha dan menghajarnya yaitu tarkuha dengan meninggalkan patung-patung tersebut menyembah pada patung-patung wal baratu minha wa dan berlepas diri darinya yang dari patung-patung itu dan pemilik patung-patung tersebut Ya, beliau menyebutkan secara ringkas demikian. <clears throat> Kemudian beliau menyebutkan, ya, jadi di sini Nabi SAW disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Nubi Abi Iqra. Beliau ditunjuk sebagai Nabi dengan Allah menurunkan surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa ursila bil mudathir dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul dengan Al-Mudathir. Ada beberapa penjelasan para ulama tentang masalah ini ya. Ini tentang tingkatan-tingkatan turunnya wahyu pada Nabi SAW. Ya bisa ditulis ya ini tingkatan-tingkatan turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ini pernah lewat pembahasannya di pembahasan-pembahasan akidah tahawiyah. Semoga Ibnu Qayyim ta'ala di Zadul Ma'ad. Bukan <clears throat> di sini halaman 59 jilid yang pertama. Bisa ditulis ya. Wa wa lahu min maratibi wahyi. Dan Allah menyempurnakan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tingkatan-tingkatan wahyu. Maratib adidah, tingkatan-tingkatan yang bermacam-macam. Ya, ini turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertingkat-tingkat. Ehdaha yang pertama darinya <clears throat> ya ini yang paling awal ya yang pertama, bisa ditulis yang pertama adalah Ar-ru'ya as-sadiqah. Turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ru'ya, mimpi yang benar. Dan mimpi Nabi itu adalah wahyu. Oleh karena itu kita perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau melihat dalam mimpinya menyembelih anaknya, maka itu adalah wahyu. Ya bunaya ini ara manam aniat atbahuka fandur madataro. Wahai anakku aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Maka berkata Nabi Ismail, "Ya batif al matu marsada insya Allah minas solihin. Wahai bapakku lakukanlah apa yang diperintahkan. Yang diperintahkan. Wahyu adalah yang mimpi bagi Nabi itu adalah wahyu, perintah. Yang ini mimpi yang yang jujur. Wa kanat mabda wahyu sallallahu alaihi adalah permulaan wahyu Nabi sallallahu Ya, Wa kana la yara ru'yan illa ja'at mislu falaki subuh. Maka beliau tidaklah melihat mimpi kecuali seperti apa yang datang dari falak subuh, yakni terbitnya fajar subuh itu. Itu mimpinya Nabi seperti itu. Yani kita kalau melihat di waktu pagi itu terbit fajar mulai merekah warna putih di arah timur masyrik kan itu. <clears throat> Ini yang pertama. Kemudian berikutnya adalah asaniyah makana yulkihil malak bi ru'ihi wa qalbihi. Apa yang malaikat yang malaikat Jibril memberikan pada beliau di hati beliau. Jadi masukkan wahyu itu di apa? Di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilemparkan oleh malaikat Jibril wahyu tersebut di hati beliau. Ya, di relung-relung hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi ayyarahu dengan Nabi tidak melihat malaikat Jibril. Ini yang kedua. Ini turun wahyu bagaimana? Yang dilemparkan wahyu itu kepada Nabi SAW alaihi wasallam oleh malaikat Jibril ke dalam hati Nabi SAW. Yaitu Jadi <clears throat> sebanyak ya. Sekali menu Majah, demikian juga yang lainnya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW boleh mengatakan Inna ruh ruhal kudus sungguhnya ruhul kudus yakni malaikat Jibril nafasa fi rawi meniupkan di hatiku. Anahu lan tamut nafsun hatta tastakmil rizqaha. Sungguhnya tidak akan meninggal suatu jiwa sampai sempurna rezekinya. Nah ini yang menjadi syahid apa menjadi perhatian. Sungguhnya Ruhul Kudus meniupkan di hatiku. Nah ini. Ini yang kedua. Ya jadi wahyu datang kepada Nabi dalam bentuk apa? Langsung masuk dalam hati Nabi sallallahu alaihi Asalisa yang ketiga adalah anahu kana yatamassalu lahul malak rajulan. Nah, ini yang ketiga yaitu malaikat Jibril langsung di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah wayang pertama. Surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Ini. Jadi langsung datang malaikat Jibril dalam bentuk aslinya seorang laki-laki. Fa yukhatibuhu. Maka mengajak bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta ya'i anhu sampai menghafal Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang datang dari malaikat Jibril. Wa Hadil martabah Ibnu Qayyim mengatakan dan di martabah ini karena yarahu sahabah yanan. Kadang-kadang para sahabat melihatnya langsung. Seperti hadis Jibril ya di riwayat Imam Muslim ya hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kan itu. Baina manahnu julusun inda Rasulillah ketika kami duduk-duduk di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ittal alaina rajulun tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki. Sadidu bayadi siap sadidu sabadi sar. Sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya. Ini malaikat Jibril. Dilihat oleh para sahabat semuanya yang ada waktu itu. Kemudian Ar-Rabi'ah yang keempat, anu kana ya'tihi fi misli salatil jarras. Datang kepada Nabi wahyu itu seperti ya dentingan jarros yaitu lonceng. Nah, ini seperti suara suara lonceng. Wa kana asyadduhu asyaddu alaih. Maka ini yang paling berat bagi Nabi sallallahu Ini suara jarrah, suara lonceng itu wahyu. Semuanya bismillahirrahmanirrahim tapi berupa suara lonceng, tapi itu adalah wahyu. Ya, demikian. <clears throat> sampai-sampai jabinahu ini sampai-sampai eh, dahinya Nabi itu keluar keringat. Fil jadi di hari yang sangat dingin. Hari sangat dingin tapi keluar keringat. Menunjukkan apa? Beratnya wahyu itu. Benal khamisah. Ya, ini yang keempat ya. Yang keempat yaitu berubah apa? Suara lonceng. Ya itu. <clears throat> Kemudian yang kelima al-khamis anahu yaral malak fi suratihi alati khuliqa alaiha. Melihat malaikat langsung. Ini wahyu yang berikutnya itu Nabi melihat malaikat Jibril dibentuknya dia diciptakan padanya. Ya. Surat An-Najm wan najm wan najmi idza huwa ma dhalla sahibu wa ma gawa wa ma yantaqi anil hawa in wa illa wahyu yuha mau syadidul quwa mengajarkannya yang sangat punya kekuatan dzumiratin fastawa ya demikian ini surat an-najm ini melihat malaikat jibril langsung demikian juga sebelum ini turun wahyu al-mudathir juga demikian nabi melihat malaikat jibril langsung asadisa yang keenam ma'auhahullah wa wafaqa samawat Lailatul Mi'raj. Apa yang Allah wahyukan? Allah wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Allah itu di atas samawat, langit-langit. Di malam malam Isra Mi'raj. Ketika diwajibkan sholat lima waktu. Nah ini. Ini Allah wahyukan langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika di langit yang paling tinggi. Asabiah yang ketujuh, Kalamullah lahu minhu ilai bila wasitoh malak. Allah berbicara langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Tanpa perantaraan. Kalau tadi kan yang keenam kan Allah wahyukan Dalam keadaan ya di atas langit. Ya di atas langit-langit kan gitu. Ketika malam Lailatul ya, Isra Mi'raj. Kalau sekarang ini Allah berbicara langsung dengan Nabi SAW tanpa perantara. Malaikat tanpa perantara. Dan ini juga terjadi kepada Nabi Musa. Kama kalamallahu Musa Bin Imran sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung dengan Nabi Musa. Banyak itu kisahnya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Surat Toha ya itu. <clears throat> Ketika waktu itu wa matilka biyaminika ya Musa kemudian juga disebutkan eh anallah rabbul alamin ya sungguhnya aku adalah Allah rabbul alamin langsung bicara Allah dengan Nabi Musa alaihissalam ini tingkatan yang ke tujuh. Jadi langsung langsung berbicara Allah dengan Nabi Muhammad SAW tanpa perantara. Sebagaimana Nabi Musa. Wa kallama Musa taklima. Allah sebutkan demikian. Dan Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan benar-benar pembicaraan. -benar Sebagian menyebutkan yang ke-8 tapi itu adalah dibicarakan dan kurang tepat. Itu taklimullah lahu kafahan min ghairi hijab. Allah berbicara langsung dengan Nabi Muhammad langsung ya tanpa hijab. Tapi ini adalah itu. Ini menurut pendapat sebagian salaf ya bahwa bahwa Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini ulama marju. Ya kurang tepat. Ya ini, ini datangnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Maka kemudian disebutkan tadi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau pun berdakwah di Mekah disebutkan salah wasitun ya berdakwah yakni beliau di Mekah 13 tahun. Kemudian di Madinah 10 tahun. Sehingga dikatakan salah wasitun sana. Semuanya adalah 23 tahun. Beliau diutus sebagai nabi umur 40 ya, kemudian berdakwah 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kemudian disebutkan di sini, <clears throat> qala Rabbana kita teruskan ya. Akhadha ala hadha asyr sinin. Maka Nabi mengambil atas ini 10 tahun. Yad'u ila tauhid. Mengajak kepada tauhid. Oleh Syekh Utsaimin di sini, ayat anak Nabi sallallahu alaihi wasallam baqiya asyr sinin yad'u ila tauhid. Wa ifradihi bil ibadah. Ya ini sungai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil 10 tahun berdakwah kepada tauhid. Ini ketika di Mekah 13 tahun 13 tahun itu 10 tahun berdakwah kepada tauhid ya, di awalnya. Ini sebelum apa maksudnya? Sebelum diangkat untuk melakukan Isra Mi'raj. Ya ini maknanya. Berdakwah kepada tauhid, menunggalkan Allah SWT dalam ibadah. Jadi maknanya beliau mengambil 10 tahun berdakwah kepada tauhid yakni 10 tahun sebelum kemudian Isra Mi'raj. Menurut beliau oleh menurut Syekh Muhammad Abdul Wahab, bahwa Nabi sallallahu alaihi beliau Isra Mi'raj itu 3 tahun sebelum hijrah. Ya, 3 tahun sebelum hijrah. Paham? Jadi 13 tahun berdakwah di Mekah, mengajak kepada tauhid, menunggalkan Allah SWT dalam hal ibadah. 10 tahun ya mengajak dakwah kepada ibadah kepada Allah saja demikian juga mengajak pada tauhid menjauhi kesyirikan kemudian Allah memuliakan Nabi SAW dengan dengan melakukan Isra Mi'raj ini maknanya karena belum mengatakan salahnya wa badal ashr maka setelah 10 tahun ini urija bihi ila sama beliau dinaikkan ya dengan Nabi SAW ke langit Allah menaikkan Nabi SAW ke langit untuk melakukan Isra Mi'raj, yaitu. Ini sekarang pembahasan kita tentang Isra Mi'raj. Jadi maksud beliau adalah 10 tahun berdakwah pada tauhid. Bukan berarti setelahnya tidak tetap berdakwah kepada tauhid, berdakwah pada tauhid. Maksudnya di sini belum membagi. 10 tahun sebelum apa? Sebelum Isra Mi'raj. Kemudian Isra Mi'raj, kemudian 3 tahun lagi berdakwah juga kepada tauhid, kan gitu. Sehingga secara keseluruhan atau totalnya 13 tahun berdakwah di Mekah, yaitu <clears throat> Maka disebutkan di sini tentang pembahasan Isra Mi'raj ini banyak para ulama menyebutkan tentang masalah Isra Mi'raj ini di akidah tauhidiyah demikian juga di buku-buku sirah dan disebutkan di sini bahwa beliau menurut saya Muhammad bin Abdul Wahab beliau melakukan Isra Mi'raj berarti sekitar umur 50 tahun. Ya demikian menurut beliau. Karena 10 tahun. Ya, kemudian tiga tahun berikutnya sisanya. Dan itu jadi perselisihan para ulama. <clears throat> Adapun di Al-Fusul, ini menjadi banyak rujukan kita dalam masalah ini, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir taala ini setelah pasal khuruji Nabi ila Taif ya keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif kemudian dibuat pasal faslun al-Isra wal Mi'raj Isra Mi'raj wa ardu Nabi sallallahu alaihi wasallam nafsahu alal qabail dan Nabi menampakkan ya menyampaikan dirinya kepada kabilah-kabilah kepada suku-suku untuk berdakwah ya demikian Kemudian disebutkan juga bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dimulai oleh Allah SWT dengan Isra Mi'raj ini setelah beliau mendapatkan musibah. Yaitu yang pertama apa? Ditinggal oleh pamannya Abu Talib. dan meninggal dalam keadaan kafir. Kemudian juga ditinggal oleh istrinya Khadijah radhiallahu anha. Bisa ditulis yakni Nabi Isra Mi'raj setelah meninggalnya pamannya Abu Talib. Demikian juga meninggal istri beliau yang mulia, Khadijah radhiallahu Juga disebutkan setelah beliau ditolak dakwahnya ketika beliau berdakwah ke Taif. Yaitu tahun yang ke-10. Ya demikian. Ibn Qasir mengatakan falamanukidat as-sahifah ketika ini perjanjian itu dibatalkan wa wa faqa maut Khadijah demikian juga meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha wa maut Abi Talib dan meninggalnya Abu Talib wa kana bainahuma salasah ayyam dan antara keduanya ini meninggalnya Khadijah dan meninggalnya Abu Talib itu selisihnya tiga tahun saja. dal bala ala Rasulullah maka sangat berat ujian untuk Rasulullah SAW. Paham? Jadi Nabi SAW dalam ujian ini berat. Tinggal pamannya yang bila dia dalam hal kekuatan, ditinggal istrinya Khadijah yang bila dia dalam hal yakni menghibur beliau, demikian juga membantu dalam dakwah. Ya, maka berat ujian Nabi SAW Kemudian beliau menuju ke Taif ya. Dengan harapan mereka menolong Nabi SAW ternyata mereka tidak mau menerima. Bahkan waktu itu beliau ya dalam keadaan disakiti oleh mereka wa adau adan adiman beliau disakiti oleh orang Taif dengan ya ini memberikan gangguan yang besar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya demikian. Maka kemudian Allah muliakan dengan apa? Dengan Isra Mi'raj. Dan disebutkan bahwa itu di tahun yang ke-10. Sesuai pendapat saya Muhammad bin Abdul Wahab. Ini bisa ditulis Isra Mi'raj adalah sanah Ashir, sanah yang ke-10 Asyarah. Ba'dal ba'ats setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Ya demikian. Kapan itu jadi perselisihan? Dia yang mengatakan 20, 27 Rabiul Awal. Inilah yang kita banyak ya dapati orang melakukan peringatan. Peringatan Isra Mi'raj 27 ya, sebenarnya mengatakan 27 Rajab kan itu. 27 Rajab. Saya mengatakan 27 Rabiul Awal. Ya itu. <clears throat> Imam Nawawi berpendapat demikian ya sebagian disebutkan ulama alam. Jadi Isra Mi'raj tahun yang ke-10 ya, tahun yang ke-10 Sebagian mengatakan 27 Rabiul Awal, sebagian mengatakan 27 Rajab. Nah, itulah yang bisa kita dapati melakukan peringatan Isra Mi'raj itu adalah bid'ah. Ya, 27 Rajab. Ula alam. Disebutkan bahwa Usra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisa bisa sadihi ala sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau Isra Mi'raj dengan jasadnya. Ini yang benar. Jadi berangkat dengan jasadnya bukan ruhnya. Dengan jasadnya. <clears throat> min Masjidil Haram dari Masjidil Haram ilal Baitul Maqdis menuju Baitul Maqdis. Ya, semoga Allah menyelamatkan kaum muslimin yang ada di sana di Palestina. Rogiban al Burak Nabi menaiki burak Ya. wisuh bati Jibril bersama dengan mereka Jibril alaihissalam. Ya, saya panjang ini kalau kita mau cerita tentang Isra Mi'raj ini panjang sekali. <clears throat> Kemudian juga disebutkan Nabi SAW beliau menyolati para nabi yang ada di situ. Yang benar adalah setelah beliau selesai. Ya setelah beliau selesai melakukan Isra Mi'raj. Ya ketika beliau selesai Isra Mi'raj, maka waktu itu apa? Maka waktu itu beliau mengimami para nabi. Dan diwajibkan untuk itu sholat lima waktu. Ya itu. Jadi perselisihan apakah Nabi SAW melihat Allah Subhanahu Wa Taala? Yang benar adalah Nabi tidak melihat Allah swt. Ya, tadi sudah kita bahas juga sedikit. Dan itu ada hadis yang sahih hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu. Walau beliau mengatakan saat itu Rasulullah bertanya kepada Rasulullah SAW, alaihi wasallam, "Hal ra'aita rabbak? Apa engkau melihat Rabbmu?" Sebagai Imam Muslim ada di sini. Ya. Ini di, Nabi ditanya, "Apa engkau melihat Allah?" Subhanahu wa taala wa Rasulullah kan itu. Kalau Nabi mengatakan, "Nurun anak arah ini cahaya. Bagaimana aku melihatnya? Ya ini. Demikian juga itu nuron. Aku melihat cahaya. Sudah selesai. Berarti Nabi tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya itu. <clears throat> Kemudian juga disebutkan tentang definisi ini panjang ya kalau mau kita mau bicara tentang surat merat itu panjang sekali. Di Tahawiyah juga dibahas masalah ini. Al-Isra bisa ditulis Isra itu makhud minas sara wahwa huwa lail. Isra itu dari saro ya, ini berjalan di malam hari. Allah Subhanahu wa Al-Qur'an di asra bi abdihi lailam minal masjidil haram masjid al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamil basir. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang telah mengisrakan hambanya ya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya yang Allah berkahi sekitarnya. Oleh karena itu kita dapat di tanah sekitar ya Masjidil Aqsa itu diberkahi tanaman yang subur, demikian juga ternak-ternak yang baik-baik ya daerah Palestina itu. Karena Allah menyebutkan alladzi barokna haulahu yang kami berkahi sekitarnya. Sampai sekarang kita dapati. Ya demikian. Maka <clears throat> disebutkan Isra sendiri diambil dari As-Sara yaitu Sairul Lail berjalan di malam hari. Idza sara lailan apabila berjalan di malam hari. Demikian juga asra ini sara lailan. Berkata Ibnu Hajar wa taala di Fathul Bari, ya yang lebih tepat ini sara min akhirih. Ini berjalan di akhir malam. Ada cara syariat bahwa Sayyid Jibril bin Nabi sallallahu alaihi wasallam Perjalanan mereka Jibril dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila Baitul Maqdis. Dari Mekah ke Baitul Maqdis. Bahkan aku bilang hijrah bila khilaf, yaitu sebelum hijrah itu tidak ada perselisihan. Ini perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam syariat Isra itu adalah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram yang di Mekah menuju Baitul Maqdis ya yang ada di kalau sekarang ya di Palestina yaitu. <clears throat> Sedangkan Mi'raj sendiri Mi'raj itu araja naik. Ya, naik Nabi SAW dengan malaikat Jibril ini. Ya, menuju langit paling tinggi. Ya demikian. Jadi Isra Mi'raj, Isra berjalan di malam hari dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Isra. Sedang Mi'raj itu naik. Naik mana dari Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit yang paling tinggi. ya itu. <clears throat> kemudian disebutkan juga apa hikmahnya Nabi SAW melakukan Isra Mi'raj ini? Sekali Imam Ibn Abil Is ketika menjelaskan apa yang disebut Imam Tahawi wal mi'raj hakun yakni mi'raj Isra Mi'raj itu adalah hakun ini akidah kita. Wa qasri ausri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah diisrokan ini telah melakukan perjalanan Nabi SAW di malam hari. Wa urija bi syakhsihi fil yaqadah. Ini beliau memberikan ucapan yang ringkas padat. Ya, kesimpulan dan beliau di mi'rajkan, dinaikkan dengan syakhs, dengan jasadnya. Ini berarti membantah yang mengatakan ruhnya saja. Ini jasad demikian juga ruhnya. Fil yaqadah juga dalam badan sadar. Ini membantah juga orang yang mengatakan Nabi bermimpi. Tidak. Nabi dengan jasadnya, dengan badannya, dengan ruhnya, dalam badan beliau sadar, bukan tidur. Ila sama menuju langit. ilah. ila haisu Allah minal Kemudian kepada apa yang Allah kehendaki dari ketinggian wa akramahumullahu bima dan Allah muliakan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang Allah kehendaki wa auha ilahi ma auha dan diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang diwahyukan maka dabal fuadu mar'a tidak berdusta hati terhadap apa yang dia lihat wa sallallahu alaihi fil akhirah wal ula ini selawat Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya di akhir demikian juga di pertama Hikmahnya disebutkan, fal jawab kalau ditanya apa hikmahnya Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Baitul Maqdis? Fal jawab wa alam jawabannya adalah anna dzalika kana idharon lisidqi dakwah rasul. Ya bisa ditulis ini hikmah dari Isra Mi'raj itu adalah untuk menampakkan kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Ya, untuk menampakkan kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Mi'raj hina sa'alat Quraisy. Ketika naik beliau, ya ketika naik ke langit itu ketika orang Quraisy bertanya kepada beliau. Jadi hikmahnya adalah untuk menjawab pertanyaan orang-orang Quraisy waktu itu. Anak di Baitul Maqdis untuk mensifatkan bagaimana Baitul Maqdis. Jadi waktu itu Nabi SAW mengumpulkan orang-orang Quraisy mengabarkan bahwa kemarin malam aku Isra Mi'raj. Sebenarnya demikian, hadisnya sahih. Maka Abu Bakar langsung benarkan. Dan waktu itu ya sengaja orang-orang Quraisy ini disebutkan Abu Jahal atau semisalnya mengumpulkan orang Mengumpulkan untuk apa? Untuk menertawakan Nabi SAW. Ini niatnya adalah untuk menunjukkan ini bohong, ini bohong kan itu. Akhirnya dikumpulkan. Maka waktu itu mereka bertanya kepada Nabi, bagaimana sifatnya? Ya, kalau engkau mengatakan ke Baitul Maqdis, bagaimana sifatnya? Ya, maka Nabi pun memberikan sifat padanya. Ya, demikian. Ini ini diantara hikmahnya dalam untuk menunjukkan kebenaran apa yang datang padanya Nabi SAW. Dari syariat demikian juga menunjukkan ketika ditanya oleh orang-orang Quraisy waktu itu tentang bagaimana Baitul Maqdis. Ya, tentang Masjidil Aqsa ini. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Ya, maka waktu itu orang-orang Quraisy bertanya kepada Nabi saw. Disebutkan dalam Sahih Muslim, demikian juga Sahih Bukhari juga. <clears throat> Fadhabtu an'ud, maka aku pun mulai menyebutkan ketika ditanya bagaimana kalau kamu benar melakukan Isra Mi'raj bagaimana Baitul Maqdis maka Nabi pun menyebutkan. Apa yang beliau ingat? Pamazil tuan terus menerus aku menyebutkan sifatnya hatta iltabasa ilayya alayya ba'du nut sampai aku merasa ragu ba'du nut sebagian sifat. Ya, namanya kita umpamanya pernah pergi ke mana ya, umpamanya ke Mekah atau ke mana kan itu. Masjidil Haram bagaimana sifatnya Masjidil Haram kan yang dia ingat dengan demikian-demikian. Kemudian Nabi suatu saat beliau lupa beliau. Ya, sebagian sifatnya. Baji abil masjid, maka ditampakkan depan Nabi sallallahu Masjidil Aqsa, ditampakkan langsung. di dalam saya Bukhari saya Muslim ini. Wa ana antur dan aku melihat hatta wudi'a nadar ikol atau akil sampai diletakkan masjid itu di di dekat apa rumahnya akil tampakkan itu. Nabi kan lupa langsung ditampakkan masjid itu di hadapan beliau di dekat rumahnya akil. Fanaat tuhu wa ana andur ilaih. Maka aku pun sifatnya aku melihat kepadanya. Jadi ditampakkan masjid itu dan Nabi menyebutkan ini ya kalau kita mungkin jendelanya, pintunya demikian demikian. Yaitu. <clears throat> Sebagian menyebutkan juga ya di kisah Isra Mi'raj itu ya disebutkan ada waktu itu orang yang tinggal di situ ketika Nabi SAW mensolatkan para nabi ya di waktu subuh itu disebutkan benar ketika sudah pulang dari Isra Mi'raj. Maka waktu itu mereka orang yang di sekitar masjid itu mendapati pintunya kok terbuka gitu. Padahal dia biasanya buka pintunya. Eh, demikian disebutkan tapi kisahnya dibicarakan. Ya, dari situlah sebenarnya mengatakan oh berarti ada yang masuk masjid itu. Para nabi. Ya, demikian Nabi saw. Demikian juga tentang buruk ini ya cepat kecepatannya itu sejauh mata memandang. Sekali melangkah demikian. Adapun kisah kemudian dia dalam bentuk kepalanya adalah kepala ya perempuan adalah batil yaitu insyaallah demikian dulu yang kita sebutkan kita baca kaidah fikih